الحمد لله الذي إن وعد أنجس ووفى وإن أوعد تجاوز وعفى أحمده على ما ظهر من نعمه وخفى وأما من آلائه وضفى وهو حسبنا في كل حال وكفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من دفع عن ربه الشبهات ونفى وأقر له بالوحدانية معترفا وأشهد أن محمدا عبده المجتبى ورسوله المصطفى أرسله ومصباح الإيمان قد انطفى ومنهج العدل قد درس وعفى فشرح الصدور بكتاب الله وشفى وخلص به صريح الحق وصفاء وأقام الباطل وأهله على شفاء صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة يزيدهم بها في القيامة عزا وشرفا وتكون من صلاة من لم يصل عليهم من العالمين عوضا وخلفا أما بعد فيا أيها المسلمون ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menjadikan kita sebagai umat Islam dan karena telah menjadikan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu kebanggaan yang sangat besar menjadi bagian dari umat Islam. Perhatikan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk selalu ingat dan bangga atas nikmat Islam yang agung ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk melazimi ucapan zikir ini raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya aku rela kepada Allah sebagai Tuhan Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai nabi hadis riwayat Tirmizi memang sudah semestinya kita berbangga atas nikmat agung ini dan mengulang-ulangi zikir ini setiap hari karena di akhir zaman ini orang-orang yang berusaha membuat kita ragu kepada agama mulai bermunculan mereka berusaha membuat kita malu dengan aturan-aturan ajaran Islam mereka merendahkan poligami tapi membebaskan perzinahan homoseksual dan perilaku penyimpang lainnya atas dasar HAM mereka merendahkan cadar dan jilbab, tapi membebaskan wanita untuk berpakaian terbuka. Mereka selalu merendahkan syariat Islam dan berusaha mempengaruhi umat untuk menolak undang-undang yang berbau syariat. Jangan terpengaruh saudara, jangan pernah Anda meragukan satupun dari syariat Islam. Tunjukkan kebanggaan Anda kepada Islam kapanpun dan, dimana, dan dimanapun. Tunjukkan kebanggaan anda kepada syariat. Dimanapun kita berada. Untuk menghalau usaha-usaha keji mereka. Ingatlah bahwa kita belum benar-benar dianggap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum meyakini bahwa semua syariat yang datang dari Allah lebih unggul dari setiap undang-undang yang dibuat oleh manusia. Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surat An-Nisa ayat 65. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tinggalkan semua jenis dukungan dan kesetiaan jika tidak sesuai dengan aturan Islam. Itulah yang dapat menguatkan iman kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu Ya Aba Dzar, ayu ural iman ausak. Wahai Abu Zar, tahukah engkau ikatan tali iman apa yang paling erat? Sahabat Abu Dar menjawab, Allah Azza wa Jalla wa Rasuluhu a'lam. Allah Azza wa Jal dan Rasulnya yang mengetahui jawabannya. Lantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-muwalatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Saling mendukung di jalan Allah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Hadis riwayat Baihaqi. Maka dukunglah orang yang meninggikan kalimat Allah, patuhilah orang yang mengajak kepada jalan Allah, cintailah orang-orang yang soleh, para ulama, ahlul bait, dan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala serta bencilah kepada orang-orang yang merendahkan syariat Islam yang memerangi umat Islam yang menghama yang membombardir umat Islam yang suka bermaksiat yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala jangan Anda letakkan dukungan kepada orang yang berusaha menjauhkan Anda dari agama kepada orang yang tidak menyukai syariat Islam, kepada orang yang dukung berbagai maksiat, mendukung daripada kemaksiatan LGBT, mendukung lain ilegalnya minuman keras dan maksiat lainnya. Jika itu Anda lakukan, artinya Anda telah ikut andil dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran jangan takut kepada siapapun selain kepada Allah apabila siapa saja yang menyuruh anda untuk melakukan dosa menolak syariat Allah menolak Islam jangan anda taati Nabi Muhammad SAW bersabda la ta'ata li mahlukin fi maksiatillahi azza wajal. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada Allah azza wajal. Hadis riwayat Ahmad. Jangan gentar kepada musuh Islam walaupun memiliki kekuatan yang besar. Kita memiliki Allah, penguasa semesta alam. Seharusnya rasa takut kita kepada Allah jika mengikuti kehendak mereka adalah lebih besar daripada ketakutan kita atas kekuasaan mereka. Allah berfirman, "Fala tahsyauhum wahsyauni." Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukurlah setiap orang dengan syariat. Jangan kita condong kepada seseorang hanya karena sama partainya atau sama ormasnya, karena jabatan, karena kepopuleran atau kepemberiannya, Jangan kita benci kepada seseorang hanya karena pakaian atau warna kulit, perbedaan ormas atau partai. Tapi sukailah seseorang karena Allah, karena ia taat kepada Allah, karena ia takut kepada Allah, dan bencilah seseorang karena ia suka bermaksiat kepada Allah, karena ia suka merendahkan Islam, suka merendahkan syariat Islam. Dengan begitulah kita akan merasakan manisnya is, is, iman seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi wajada halawatal iman tiga perkara yang mana itu berada dalam seseorang maka ia akan mendapati manisnya keimanan yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilai mimma siwahuma yaitu hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai melebihi semua selain keduanya. Yang kedua wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidaklah ia mencintai seseorang hanya karena Allah saja. Yang ketiga an yakul an yakraha an yauda fil kufri kama yakrahu an yugdafa finnar. Ia hendaknya tidak menyukai kembali ke dalam kekafiran sebagaimana ia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Ketika kita telah menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala dan syariatnya sebagai patokan segala sesuatu, kita tidak cinta seseorang kecuali karena Allah. Tidak benci seseorang kecuali karena Allah. Tidak memberikan mendukung seseorang kecuali karena ia membela agama Allah. Tidak menolak seseorang kecuali karena ia jauh dari Allah karena ia memusuhi hukum Allah, maka itulah ketika itulah iman kita telah sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala iman." Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan menolak karena Allah, maka ia telah sempurna imannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan tambahan lagi bahwa kita melihat fenomena daripada apa yang di dalam saat-saat ini. Marilah kita dukung umat Islam yang khususnya ada di Palestina dengan kita memperbanyak doa kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad bersabda ad-du'a silahul mukmin. Doa adalah daripada senjata orang-orang mukmin maka berdoalah kita yang banyak dan juga yang kedua kita bantu mereka dengan kita membenci dari dalam lubuk hati kita apa saja yang diatur oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Israel. Jangan sampai kita mencintai apa yang dibenci oleh Allah, membenci apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka musuh-musuh umat Islam, mereka membombardir saudara-saudara kita, tapi apa yang terjadi para hadirin, banyak di antara kaum muslimin yang masih berpakaian dengan pakaiannya mereka, yang pas, yang masih merayakan acara perka, perkawinan seperti persis dengan acara perkawinannya mereka, berpola hidup dan berpola fikir dengan seperti mereka. Apakah ini tidak mendukung kepada orang-orang yang membombardir saudara-saudara kita? Marilah kita bertaubat. Sesungguhnya ini adalah sebagai ujian iman kita apakah masih kita mengidolakan daripada musuh-musuh Allah atau kita kembali mengidolakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengidolakan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang mereka sangat mengenal dengan HAM sangat mengenal dengan hak asasi manusia panutan terbesar kita di dalam HAM adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira sesungguhnya orang-orang Islam itu memberikan makanan kepada orang-orang miskin anak-anak yatim dan tawanan-tawanan perang Siapa tawanan-tawanan perang itu? Yaitu orang-orang kafir yang musuh yang ditawan oleh sahabat-sahabat Nabi. Mereka diberi makanan untuk mereka dengan makanan yang lebih lezat daripada orang lain. Inilah adabnya Islam. Tetapi bagaimana kita melihat Yahudi, orang-orang Israel, mereka tidak memiliki HAM, mereka menciptakan HAM, tapi yang menghancurkan HAM adalah mereka sendiri mengkhianati HAM adalah mereka sendiri. Maka dari itu marilah kita kembali berpanutan kepada Nabi Muhammad. Kembali mencintai Nabi Muhammad. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga kita dimasukkan ke dalam tergolong orang-orang yang saling mencintai karena Allah dan saling membenci karena Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.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 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم اللهم انصر جيوش فلسطين على على على أعدائهم اللهم انصر جيوش فلسطين على أعدائهم اللهم انصر جيوش فلسطين على أعدائهم يا جبار يا قهار انصرنا وانصرهم برحمتك يا أرحم الراحمين دمر أعداء الإسلام ودمر أعداءنا يا رب العالمين تب علينا توبة نصوحا زكنا بها قلبا وجسما وروحا برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر